masih juga dalam kalangan Yahudi yaitu ayat berikutnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa qab wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dhalla sawa' as-sabil Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rafi' Ibnu Huraimilah seorang Yahudi dan temannya yang bernama Wahab ibn Zaid juga berbangsa Yahudi, berkebangsaan Yahudi. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Ibn Abbas. Mereka berkata kepada Nabi Ya Muhammad, turunkan untuk kami ini satu kitab, satu buku yang dari langit langsung dan kita baca. Atau Coba sekarang ini alirkan sungai besar di Mekah ini. Baru nanti kami akan ikuti kamu. Maka turunlah ayat ang turiduna an rasulakum. Apakah kamu ini hendak menanyakan kepada nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam sebagaimana kebiasaanmu minta-minta dan menuntut-nuntut kepada nabi-nabimu Bani Israel dulu Nabi Isa kamu minta kamu minta dia hidangan diturunkan dari langit. Meja makan, diminta meja makan satu yang lengkap. Kami minta kamu turunkan meja makan dari langit. Kalau memang betul kamu Nabi. Musa, eh, Nabi Isa mendoa, anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awalina wa akhirina. Sudah dimakan itu habis, mereka tidak beriman. Nah ini sekarang Allah mengingatkan kaum Yahudi itu. Apakah kamu ini bermaksud mencoba-coba, meminta-minta, memaksa Nabi terakhir ini untuk membawa sesuatu yang tidak mungkin dibawa oleh satu orang dan bukan begitu caranya permintaan satu manusia yang normal minta kitab buku sudah berupa buku begini minta diturunkan dari langit lalu kita baca sendiri tapi mereka minta dari Nabi Muhammad Percayalah saudara-saudara bahwa seandainya Nabi Muhammad minta sebuah kitab dan kitab itu diturunkan dari langit, mereka juga setelah membaca tidak beriman. Apa sebab? Sebab ada taba Allahu ala qulubihim. Hatinya sudah distempel oleh Allah hati kafir. Coba bukan hati kafir, mereka juga senak selak kata orang Jawa masih segan akan minta-minta dari seorang nabi. Meminta seperti begini. Kata dia orang, atau kalau tidak bisa kamu turunkan kitab dari langit, coba ini Mekah ini alirkan sungai besar. Seperti sungai Musi itu di Palembang atau sungai Berantas. Dari mana itu Mekah bisa mengalir sungai? Orang memang gurun pasir dari awal mulanya. Jadi maksudnya mereka itu mau mau memojokkan ini Nabi untuk mengatakan dia ya, saya tidak bisa. Ya kalau tidak bisa kita tidak beriman, begitu maksudnya. Maka turun ayat amturiduna antas alu rasulakum apakah kamu bermaksud untuk menanyakan kepada rasulmu yang ada sekarang ini sebagaimana turun nenek moyangmu dulu menanyakan kepada nabi-nabi Bani Israel barang siapa yang mempertukarkan kufur dengan iman barang siapa sudah rela menggantikan iman itu dengan kafir maka orang-orang seperti itu benar-benar telah sesat dari jalan yang sebenarnya. Ini riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, hikmahnya ayat ini diturunkan tujuannya memang ke Bani Israel atau ke Yahudi, tetapi maksudnya adalah suatu celaan Allah terhadap mereka yang menanya kepada Nabi sesuatu yang maksudnya akan memojokkan Nabi itu atau men menyarankan sesuatu mengusulkan sesuatu usul sebagaimana Bani Israel saban-saban usul kepada nabinya dengan maksud akan nanti mengatakan nah kamu sekarang tidak bisa berbuat dan kami tidak berkewajiban beriman kepadamu jadi dasar orang mau men, mau menghadapi seorang nabi tidak mesti dia yang menguji nabi itu. Dia mesti menguji apa yang dia dengar. Kalau nabi menyuruh orang itu mengesahkan Allah, menyuruh kita silaturahim, menyuruh kita bersatu, menyuruh kita meninggalkan zina, meninggalkan minuman dan me, me, tidak mengerjakan pencurian, perzinaan dan sebagainya, maka hal-hal semacam ini bukan saja nukis, tapi mempunyai eh, arti dalam mempertumbuhkan suatu masyarakat. Karenanya tidak usah membawa sesuatu yang di luar fungsi seorang manusia. Kemudian ayat berikutnya